Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya yang terhormat saya mau tanya, maaf mungkin kalau saya tanya agak unik. Saya mau tanya, kalau kita orang Cirebon kan orang meninggal tuh suka kata kita kata kita orang Cirebon sedang aja ya, lalu diri keluarga dibantu Allah Allah. Ada lagi orang meninggal nggak tahu keluarganya, tahu-tahu istrinya mau bangun sholat tahajud jam 3 udah nggak ada nyawanya. Jadi kira-kira bagus mana orang yang diriung keluarga sama yang nggak diriung keluarga meninggal itu. Sudah segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ibu yang bertanya tentang orang meninggal. Orang meninggal husnul khotimah. Ada orang bangun tidur tiba-tiba bangun sudah wafat. Insya Allah husnul khotimah. Cuman begini ibu, di saat kita melihat orang meninggal, itu kewajiban bagi kita. Tugas kita adalah untuk membimbing dia, untuk kita talkin dengan menyebut nama Allah, Allah, Allah. Mana yang lebih bagus? Tidak ada perbedaan di sini. Sesaat orang mati tiba-tiba dicabut oleh Allah dalam keadaan tidur, tadi waktu tidur dia berpikir kepada Allah. Apalagi punya kebiasaan tahajud, Masya Allah. Dia langsung diambil oleh Allah dalam keadaan tidur, dan tidur yang sudah niat mau tahajud sudah mati husnul khotimah. Jadi nggak ada beda, Bu. Tidak boleh jadi penyesalan aku tidak bisa nunggui atau aku bisa nunggui sama saja. Yang penting adalah mati husnul khotimah ahli ibadah. Makanya dalam keadaan tidur punya wudhu. Ha. tertidurlah dalam tertidur yang baik. Ha. ada tertidur ketiduran lagi nonton sinetron. Musibah ini. Lagi dengar musik pengantar tidur. Goleng-gelengnya berhenti, nggak bisa geleng-geleng lagi. Apa itu? Maka baca Al-Quran, zikir, paling tidak mengambil air wudhu, lihat subhanallah, Allah, Allah, Allah, tertidur. Kalau ternyata nanti bangun lagi, sepanjang dia tidur dinilai sebagai orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia bangun lagi, Masya Allah. Kalau dia mati, mati dalam keadaan husnul khatimah. Baik.